dengan al-muzakkar wa al-muannas kata benda yang bersifat muzakkar atau bersifat laki-laki dan al muannas kata benda eh, <clears throat> kata benda yang bersifat perempuan uh, <clears throat> dan kita sampai di uh, penjelasan tentang isim mana yang muzakkar dan isim mana yang muannas ketika pembahasan permasalahan tentang kidrun Wahadihi kidrun kita sempat e, bertanya-tanya mengapa kalimat kidrun atau isim kidrun menggunakan isim isyarah menggunakan atau petunjuk untuk muannas untuk perempuan hadhihi hadhihi kidrun yang mana kalau kita lihat kalimat kidrun tidak memiliki e, tanda bahwa kata tersebut adalah kata muannas atau isim muannas kata benda yang bersifat perempuan tetapi di sini menggunakan isim isyarat untuk perempuan hadhihi. Dan kalau kita lihat, <clears throat> kalau kita merujuk ke beberapa uh, mu'jam dan komus, ada uh, antum temukan penjelasan para ulama bahasa berkaitan dengan masalah ini. Misalnya dalam kitab Tajul Arus atau dalam kitab Lisanul Arab, di situ ada penjelasan bahwasanya kalimat kidrun inda jami'il Arab Kalimat kidrun inda jami'il Arab, kalimat kidrun untuk e, bagi seluruh e, suku Arab muannas, dia muannas. Memang ada beberapa pendapat para ulama bahasa lain yang mengatakan kalimat kidrun bisa menjadi atau kalimat ya kalimat kidrun bisa menjadi muzakkar dan bisa juga menjadi muannas seperti yang dijelaskan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit. Kalau antum lihat e, Al-Mu'jam Al-Wasit, antum akan temukan penjelasan kidurun qad yuzakkar wa qad yuannas. Bisa menjadi isim muzakkar, bisa juga menjadi isim muannas. Artinya bisa antum gunakan hada dan bisa juga antum gunakan hadhihi. Tapi kalau kita lihat penjelasan para ulama sebelum penulis Al-Mu'jam Al-Wasit <clears throat> Seperti yang saya katakan tadi, eh, Tajul Urus, Tulisanul Arab dan juga buku tulisan Al-Imam Al-Anbari. Al-Imam Al-Anbari, salah satu ulama bahasa, eh, dalam kitabnya Al-Bulghah fil Farqi al Muzakkar wal Mu'annas, penjelasan tentang kalimat kidul ini beliau mengatakan mu'annas. Sehingga kita bisa katakan jumhur ulama bahasa setelah melakukan istiqra wa, wa tatabbu melakukan penelitian melakukan e, <clears throat> pencarian tentang kalimat kidrun maka menemukan seluruh suku Arab mengatakan kalimat kidrun adalah muannas dan membantah e, beberapa dalil yang dijadikan sebagai e, dijadikan oleh para ulama bahasa lain yang menjadikan kalimat kidrun bisa menjadi muzakkar dan bisa juga menjadi muannas. Jadi di sini kita pilih kalimat kidrun dengan menggunakan hadhihi. Wa hadhihi kidrun. Kemudian yang kedua, makna dari kalimat kidrun. Kalau antum lihat al-mu'jam al-wasi dan yang lainnya, kalimat kidrun artinya mayut bahu fihi ta'am. Mayut bahu fihi at-ta'am. E, yang biasa digunakan untuk memasak. Jadi kalimat kidrun itu seperti yang saya sampaikan kemarin e, penjelasannya adalah kidrun tempat untuk memasak. Jadi ada sedikit ralat pada pertemuan lalu. Yang benar kalimat kidrun adalah tempat untuk memasak. Baik. <clears throat> kita masuk atau sebelum kita masuk tamarin, kita mungkin sedikit muraja. Hei hey, ikhwan, kita baca terlebih dahulu ad-darsus sadis baru kemudian kita akan masuk ke tamarin latihan-latihan. Istami' thumma karir. Unzuru ila kitab wastami' jaydan. Unzuru ila kitab wastami' jaydan. Antum lihat ke buku dan dengarkan baik-baik. Ad-darsus sadis. Hadhihi. Hadhihi. Sebagaimana kita jelaskan pada kesempatan lalu, kalimat hadhihi maknanya apa ya, kawan? Maknanya ini. Maknanya ini. Kata apa beda antara hada dengan hadhihi? Apa beda antara hadza dengan hadhi? Hadza untuk hadza untuk muzakkar, hadhihi muannas. Hadhihi untuk muannas. Baik. Hadza ibnu Hamidin. Hadza ibnu Hamidin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Antum lihat kalimat hadza digunakan untuk ibnu Lalu kalimat hadhihi isim isyarah hadhihi digunakan untuk bintu. Ibnu Hamidin jalisun <clears throat> wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Man hadhihi man hadhihi هذه أخت المهندس هذه أخت المهندس أهي أيضا مهندسة أهي أيضا مهندسة لا هي طبيبة لا هي طبيبة سيارة من هذه سيارة من هذه هذه سيارة المدير هذه سيارة المدير ما هذه ما هذه هذه مكوات هذه مكوات يا إخوان كتابة له استمع ثم كرر يا إخوان جميعا أنتم استمعوا ثم كرروا هذه هذه هذه هذه هذا ابن حامد هذا ابن حامد وهذه بنت ياسر وهذه بنت ياسر ما معنى بنت يا إخوان Anak perempuan. Anak perempuan. Ibnu Anak laki-laki. Anak laki. Ibnu Hamidin jalisun Ibnu Hamidin jalisun. wa bintu Yasirin waqifatun. Wa bintu Yasirin waqifatun. Terjem ya ikhwan. Ibnu Hamidin jalisun. Ma mana Ibnu Hamidin jalisun? anak laki-laki Hamid, jalisun duduk. Anak laki-lakinya Hamid duduk. Dan duduk. Baik. Wa bintu Yasirin waqifatun dan anak dan anak perempuan Yasir berdiri. Berdiri. Wa bintu Yasirin anak perempuan Yasir waqifatun berdiri. Antum lihat di sini kalimat jalisun dengan waqifatun. Uh, untuk Hamid menggunakan jalisun. Tidak ada tamar butuh. Tapi untuk afan untuk Ibnu Ibnu Hamidin dia menggunakan jalisun. Muzakkar. Lalu kalau kita lihat bintu Yasirin dia menggunakan waqifatun. Sifat yang di situ ada tak morbotohnya. Tapi ya. itu makar. Hei, ya Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandis. Hadhihi ukhtul muhandis. أهي أيضا مهندسة أهي أيضا مهندسة ما معنى أخت المهندس يا إخوان سودة المهندس المهندس muhandis طيب أهي أيضا مهندسة أهي أيضا مهندسة لا هي طبيبة لا هي طبيبة سيارة من هذه سيارة من هذه هذه سيارة المدير هذه سيارة المدير ما هذه ما هذه هذه مكواة هذه مكواة ما معنى مكواة يا إخوان ستريكة نيات gambarnya ستريكة طيب kita lanjutkan استمع جيدا أنا baca terlebih هلو أنتم dengarkan استمع جيدا <clears throat> لمن هذه Untuk lihat halaman 33. Ikhwan dan akhwat di rumah, lihat halaman 33. Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Ada rajatu Anasin hadhihi? Ada rajatu Anasin hadhihi? La. هذه دراجة عمار لا هذه دراجة عمار هذه جديدة هذه جديدة ودراجة أنس قديمة ودراجة أنس قديمة هذه ساعة علي هذه ساعة علي هي جميلة جدا ما معنى جدا يا إخوان جميلة جدا سند انده سند انده atau bagus طيب. هذه ملعقة هذه ملعقة ما معنى ملعقة صندوق صندوق وهذه كدر ما معنى الكدر tempat masak طيب tempat memasak al mil'aqatu fil kidri الملعقة في الكدر kita lanjutkan هذه بقرة الفلاح هذه بقرة الفلاح هذا أنف وهذا فم wa hadhihi ainun hadhihi udhunun wa hadhihi ainun wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun wa hadhihi Antum di sini beberapa anggota badan disebutkan. Ada anfun, ada famun, ada uzun, ada ain, ada yad, ada rijl. Tapi di sini yang menggunakan hadhihi uzun, lalu ainun, lalu yadun dan rijlun. Kita jelaskan pada kesempatan lalu kenapa menggunakan hadhihi, ya kawan? Karena dia berpasangan. Karena berpasangan. Kalimat atau uzun, ain dan yad dan rijlun semuanya adalah anggota badan yang tidak akan sempurna jika e, tidak berpasangan, artinya dua. Adapun anfun, famun maka satu. Maka kita gunakan هذا طيب يا إخوان استمع ثم خرج يا إخوان جميعا لمن هذه لمن هذه لمن هذه لمن هذه هذه لخالد هذه لخالد أدراجة أنس هذه أدراجة أنس هذه أدراجة أنس هذه أدراجة أنس هذه لا هذه دراجة عمار لا هذه دراجة عمار هذه جديدة هذه جديدة ودراجة أنس قديمة ودراجة أنس قديمة قديمة قديمة هذه ساعة علي هذه ساعة علي هي جميلة جدا هي جميلة جدا هذه ملعقة هذه ملعقة وهذه كدر وهذه كبر الملعقة في الكبر الملعقة في القدر في الكدر في القدر هذه بقرة الفلاح هذه بقرة fallahi. Hadha anfun wa hadha famun. Hadha anfun wa hadha famun. وهذه udhunun wa أذن وهذه عين udhunun wa وهذه رجل Wa يد yadun wa hadhihi Sengaja kita percepat karena ini sudah kita baca pada kesempatan yang lalu dan insya Allah makna daripada kosakata atau kalimat yang sudah kita baca antum semua paham. Jika tidak maka diberikan kesempatan untuk menanyakan kembali. Baik, kita masuk ke tamarinu. Tamarinu. <clears throat> tamarinu, apa tamarinu, ikhwan? Latihan. Latihan. Latihan. Baik, ah, man yaqra? Baik, fadal. استمر استمر هذا كتاب نعم هذه سيارة آه. mengapa menggunakan هذه أنتم يا أخي mengapa menggunakan هذه karena سيارة مؤنث سيارة مؤنث sehingga menggunakan هذه طيب teruskan استمر هذا قميص طيب هذا قميص هذا مفتاح هذا مفتاح هذه ساعة هذه ساعة Antum perhatikan ya ikhwan هذه ساعة menggunakan هذه karena ساعة مؤنث استمر هذه ملعقة طيب هذا باب هذا باب طيب يكفي استمر أنت فضل يا أخي الكريم Antum lihat halaman إخوان أخوان akhwat yang di rumah lihat halaman 35 هذه عين نعم آه. كنافة عين menggunakan هذه karena ainun uh, berpasangan. Berpasangan. Taib. Hada baitun. Taib. Hadihi yadun. Hadihi yadun. Hmm. Karena yadun berpasangan maka menggunakan hadihi. Hmm. Hadihi famun. Hadihi famun. Sah hadihi famun? Khata. Hada. Taib. Hada famun. Taib. Hadihi rijlun. Taib. Hada anfun. Taib Hadihi mikwatun. Taib Hadihi darajatun. طيب يكفي أنت يا أخي فضل فضل يا أخي أنت طيب هم. teruskan استمر najumun. هذا نجم هذه كدر Ada kursiyun. هذا كرسي جيد ah apa itu ini bawah itu gambar apa itu ah, lemari es atau kulkas ah, ini baru sepertinya Ya, baik jadi, Ustaz. hadhihi thalajatun Hadhihi thallajatun. Tha, lam, lalu alif, thalla, lalu jim, lalu ta marbuta. Thallajatun. Hadhihi thallajatun. Ini eh, kulkas atau lemari, lemari es. Baik, eh, di sini perlu diketahui bahwa eh, pihak Radio Roja telah menyebarkan buku terbitan baru untuk Durusul Lughatil Arabiyah dan bagi antum yang membeli e, buku Durusul Lughat Arabiyah cetakan terbaru ini maka antum akan temukan beberapa perbedaan dari segi baik dari segi halaman maupun beberapa muatan-muatan pelajarannya Nah, baik tidak mengapa, insya Allah tidak masalah nanti antum tinggal disesuaikan dan antum bisa latihan sendiri di rumah. Baik, kita berikan kesempatan bagi ya untuk Tamarin. Bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung, anda bisa menghubungi di nomor telepon 823 3661. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa? Di mana? Dikecilkan sedikit saja monitornya. Dengan Arif. Iya, di mana, Pak? Sekarang. Cikarang. Cikarang ya. nah, Pak Arif, Alkitab maka? Nah. Baik. Bidan, Kalau at-tamarin. Ya. Ma hadza? Nah. Ada kolam. Baik. Afan, Bapak dikecilkan sedikit radionya ya. Ada feedback atau dimatikan nggak Bapak? Ya, silakan. Ada kitabun. Jahid. Hadhihi sayyaratun. mengapa menggunakan hadhihi, Pak Arif? Uh, karena isim mu'annas. Isim mu'annas, baik. Ada qamisun. Jahid. Ada miftahun. Miftahun, nah. Hadhihi sa'atun. Nah. Hadhihi mil'aqdun. Nah. هذا باب هذا باب طيب استمر teruskan هذه عين هذه عين mengapa ainun muannas Pak karena berpasangan berpasangan setiap anggota baron yang memiliki pasangan maka dia muannas taib silakan teruskan هذا بيت هذا بيت نعم هذا هذه يد هذه يد هذا فم هذا فم فم tidak هذه Pak Tarif. Hada famun. Tidak hadhi. Hadza famun. Baik, teruskan. Hadhihi rijlun. Naam. Hadza anfun. Hadza anfun, naam. Hadhihi mikwatun. Mikwatun, naam. Hadhihi darrajatun. Baik. Hadza masjidun. Naam. Hadza najmun. Najmun, baik. هذه قدر هذه أو هذا بقى هذه هذه قدر طيب هذا كرسي هذا كرسي تراهير هذه ثلاجة هذه ثلاجة طيب بارك الله فيكم شكرا جزاك الله خير السلام الله وبركاته Baik, bagi para pendengar yang lain silahkan di 8233661. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dari mana Umu? Dari Umu Isan di Keranjan. Baik. Silakan Umu Isan dibaca tamarinnya. Eh, ma haza. Nah. Haza kolamun. Nah. Haza kitabun. Baik. هذه سيارة جيد هذا قميص نعم هذا مفتاح نعم. هذه ساعة جيد هذه ملعقة نعم هذا باب نعم هذه عين جيد هذا قصر هذا ايه هذا بيت قصر هذا بيت طيب هذه يد نعم هذا فم نعم هذه رجل نعم هذا أنف طيب هذه مكواة مكواة جيد هذه دراجة نعم هذا مسجد نعم هذا نجم هذا هذه كدر جيد هذا كرسي هذه ثلاجة طيب جزاك الله خير شكرا جزاك الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Bila kaum ihsan dikenangkan, silakan bagi para pendengar yang lain kita masih bisa terima dua penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa umum di mana? Dengan Umu Sri di Kelapa Dua Wetan. Baik, silakan. Umu Sri Alkitab Ma'aki? Iya, ada. Baik, silakan tafadhal. Iqra'i. Tamarin ya? Naam, tamarinu. Hada kolamun. Jahit. Hada kitabun. Naam. Hadihi sayyarotun. Naam. Hada komisun. Hada miftahun. Hadihi sa'atu. Sekali lagi Umu Sri, afwan. Hadihi Hadihi sa'atun. Anak mendengar uh, Umi bacanya za zal. Anak minta zal. Hadihi. Hadihi. Jaid. Sa'atun. Sa'atun. Sa'atun. Nah. Hadihi mil'aqatun. Kembali lagi Ummu Sri menggunakan dal bukan zal hadihi hadihi hadihi mil'aqatun. Taib. Terus diusahakan. Taib. Hada babun. Mumtaz. Hadihi ainun. Jaid. Hada baitun. <clears throat> Naam. Hadihi yatun Di tidak dipanjang ya. Hadihi yadun. Hadihi yadun. Ianya pendek. Yadun. Hadihi hadihi yadun. Jaid. Hada famun. Taib. Hadihi rijlun. Jaid. Hada anfun. Anfun. Taib. Hadihi milwa mikwatun. Mumtaz. Hadihi darajatun. Naam. Hada masjidun. Naam. Hada najmun. Jaid. Hadihi Kidrun. Kidrun, Naam. Hada kursiyun. Kursiyun. Kursiyun. Naam. Hadihi salajatun. Fa, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fikum. Syukuran, Ummu Sri. Tapi uh, Ummu Sri, tolong dilatih zalnya. Ya. Dal dengan zal. ya, ya, ya. syukuran. Ya, syukuran. Baik, jasa kita khair kepada Musri di Kelapa Dua Wetan dan bagi para pendengar yang lain silakan satu penelpon kembali kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umu di mana? Dari Umutri di Cimanggis. Ah, sama ya, baik, silakan. Umut... Tapi mau tanya Pak Ustaz. Iya, silakan Umutri. E, eh, di halaman 25 saya baru beli bukunya, baru dua ya. kali pertemuan tapi alhamdulillah sudah tahu Mu'anas Muzakar. Baik. Ini yang saya mau tanyakan ini penggunaan fi, ala, min dan ila. Penggunaan fi, min, ala dan ila. Dan ila dan juga ini uh, eh, al kitabun dengan kita bu, itu kok satu pakai A, satu nggak pakai. Ah. Al bu dan kita kitabun. Iya, bedanya yang, apa Yang ditanyakan oh bedanya. Baik. Iya, iya. Gitu aja Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, Om mengajak kita kembali ke halaman-halaman sebelumnya, tapi tidak mengapa. Uh, kita sudah bahas pada pertemuan lalu tentang huruful jar. Ada min, ada ila, ada ala, ada fi. Ini semua huruf jar ini tidak masuk kecuali kepada isim. Isim di antara tanda-tanda isim adalah masuknya huruf al-jar, kata-kata benda di antara tanda-tanda satu kata itu kata benda atau isim, dia masuk ke dalamnya huruf al-jar. Fi, ala, min dan seterusnya itu huruf jar yang fungsinya ketika masuk ke isim dia me majrurkan isim setelahnya atau membuat harokat huruf terakhir isim setelah huruf jar tersebut menjadi kasrah jika dia mufrad seperti contohnya fil madrasati atau ilal basrati misalnya contohnya atau uh, apa lagi fi ila min Lalu ala, al-kitabu alal maktabi. Maka semua isim yang e, dimasuki huruf jar fi ala min ila maka dia e, isim tersebut menjadi majrur atau menjadi harakat huruf terakhirnya menjadi kasrah. Dan masing-masing memiliki makna, memiliki makna yang berbeda-beda untuk fi maka artinya di dalam, lalu ala menunjukkan di atas, lalu min menunjukkan dari atau ibtida lalu ila e, menunjukkan al ghayah atau tujuan ke ini pembahasan ini insya Allah mungkin bisa kita bahas lebih lengkap pada e, pertemuan-pertemuan berikutnya lalu yang kedua perbedaan al dengan kita ah, kalimat, kitabu ketika kalimat satu isim tidak di <clears throat> tidak diri dengan alif lam kita bun atau kolamun atau haqibatun dan yang lainnya maka e, kalimat ini masih kalimat yang umum artinya ketika kita katakan kolamun tanpa alif lam atau kitabun tanpa alif lam maka e, yang dimaksud adalah setiap buku tidak ditentukan buku mana yang di yang ditentukan yang diinginkan ketika seseorang bicara kitabun dia tidak memaksudkan buku tertentu tapi umum tapi ketika ia katakan Alkitabu, maka al ini menambah makna bahwa yang dia maksud adalah buku tertentu. Tidak bu, tidak setiap buku yang dia maksud, tapi buku tertentu. Alkitabu berarti ada buku tertentu yang dia maksudkan. Jadi ketika tidak disebutkan alif lam kitabun, maka ini masih umum. Tidak dimaksudkan ke satu buku. Jadi ketika kita bilang alkitabu, maka seseorang yang berkata Alkitab itu memaksudkan buku tertentu, tidak setiap buku. Allah wala. Ya, kita terima satu penelpon kembali di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Umur Rafi dari Bumi Anggrek. Bumi Anggrek Bekasi ya? Iya. <clears throat> Ada bukunya umur ini? Ah, Silakan dibaca. Ma hadza. Nah. Hadza qalamun. Nah. Hadza kitabun. Naam. Hadi sayyaratun. Naam. Hadza qamisun. Hadza miftahun. Sekali lagi umum. Hadza. Hadza miftahun. Anda dengar ha. Dibaca ha umum Ha. Hadza. Hadza miftahun. Baik. Hadihi sa'atun. Nah. Hadihi mil'aqatun. Hadza babun. Nah. Hadihi ainun. Nah. baitun. Jaid. Hadihi yadun. Nah. Hadza famun. Famun. nah. Hadihi rijulun. Masya Allah. Taib. anfun. Anfun. Hadihi mikwatun. Mikwatun. Hadihi darrojatun. Nah. masjidun. Jaid. najmun. Nah. Hadihi kiderun. Kiderun. kursiyun. Jaid hadhihi thallajatun. Ah, santi. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uh, eh, latihan yang baru saja kita baca di sini bermaksud agar kita dapat membedakan mana isim yang menggunakan hada dan mana yang menggunakan hadhihi dari beberapa latihan yang baru saja kita baca dan beberapa penelpon yang membaca Latin-Latin alhamdulillah semuanya uh, memiliki pemahaman yang cukup tentang perbedaan antara hadza dengan hadhi. Sekali lagi ini betul perlu latihan, perlu sering latihan sehingga lama kelamaan menjadi satu kebiasaan mana hadza dan mana hadhi. Baik kita masuk ke tamrin asani, latihan kedua. Ikra waktu. Ikra waktub. Mana minta satu ikhwan di studio, silakan baca. Iqra waktub. Nah. طيب تفضل اقرأ تفضل يا أخي هذا مسجد جيد وهذه مدرسة طيب من هذه هذه أخت عباس جيد هذا ديك وهذه دجاجة ممتاز هذا ابن المدير وهذه بنت المدرس طيب sekali lagi akhir diulang hadab هذا ابن المدير وهذه بنت المدرس جيد هذه أم ياسر أين كدر اللحم نعم هي في الثلاجة نعم هذا باب وهذه نافذة طيب قد كدر اللحم mana كدر اللحم Kidr yang isinya Daging. Daging. jadi kidr ini atau tempat memasak ini isinya daging. Ditanya di mana kidrul lahmi? Jawabannya hiya fis aja. Kidernya ada di di lemari es. Baik. Tapi kita masuk ke latihan salis, latihan ketiga. Kita percepat, mudah-mudahan kita selesai. At-tamrin al-khamis. Iqra al-mithal wa kawwin jumalan على غراره اقرأ المثال <clears throat> وكون جملا على غراره ما معنى على غراره ما di hmm. sampingnya di sampingnya tayyib ala ghirari artinya di sampingnya atau melihat contohnya di sini diberikan Muhammadun talibun Muhammadun talibun. mana talibun ya ikhwan? Murid. Pelajar. Pelajar, murid. Antum lihat di sebelahnya al girari di sebelahnya antum lihat Aminatu talibatun. Aminatu talibatun. Kalau antum perhatikan semua kalimat yang ada di sebelah kanan, baris sebelah kanan semuanya muzakkar, semuanya laki-laki semuanya ada Muhammadun, ada Hamidun, Huwa. Ini menunjukkan semua isim muzakkar. Dan sebelahnya kalau antum perhatikan isim muannas. Kata benda perempuan semua, Aminatu, Fatimatu dan seterusnya ini semua isim muannas. Nah, yang diminta dan antum bisa bisa tebak di sini, bisa lihat sendiri bagaimana apa ini maksud. Di sebelahnya antum diminta untuk melengkapi e, kalimat yang tepat sesuai dengan eh, sesuai dengan keadaannya. Kita lihat nomor dua misalnya. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Mana tabibun ya, ikhwan? Dokter. Dokter. Fatimatu tabibatun. Hmm. Tabibun untuk Hamidun. Lalu untuk Fatimatu Tabibatun. Itu yang dimaksud. Insyaallah, paham itu insyaallah? Fahimna. Baik. Baik, man yaqra? Ana. Fadal, fadal ya akhi. Fadal yaqra. Rakmu salis. طيب رقم ثلاثة طيب Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Hiya muslimatun. Untuk ikhwan, huwa dia. Hiya juga maknanya dia. Tapi karena huwa di sini untuk laki-laki maka muslimun. Adapun hiya untuk perempuan maka muslimatun. Baik. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Ahsan. Rabi. طيب الرابع Al-babu mughlaqun. طيب An-nafidhatu mughlaqatun. An-nafidhatu mughlaqatun. Lihat antum tambahkan tak marbutoh di kalimat mughlaq. Mana mughlaq? Tertutup. tertutup. Maftuh terbuka, mughlaq ter tertutup. Nah, san. Istamir ya akhi. Al-mindilu wasikhun. Hmm. Al-yadu wasikhatun. Ditambahkan tak marutan di belakangnya. al Kenapa aliyadu pakai uh, wasikhatun muannaf? Karena dia berpasangan. Al-yad muannaf dan dia e, sebabnya karena berpasangan. Ya. Baik. Istamir anta ya akhir-akhir. Rakam seta nomor enam. Asyayu harun. Harun. Ma mana harun? Panas. Panas. Baik. al kahwatu harratun. Al-masjidu ba'idun. Naam. Al-madrasatu ba'idatun. Naam. Ma mana al kahwah? al kahwatu? Kopi. Kopi. Asyai? Teh. Teh. Sen. Itu ya, ulang sekali lagi. Sabah. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Ahsan. At-talibu mariyudun. At-talibatu mariyudun Ahsan. Al-hisanu sari'un. Naam. As-sayyaratu sari'atun. Antum hmm, lihat sari'atun. Semua dengan tak mabut Terus? Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. Asy-syamsu jamilatun. Ahsan. Al-abu jalisun. Naam. Al-ummu jalisatun. Al-ummu jalisatun. Tayyib. ربما نستريح أولا خمسة طيب. عشر دقائق Pendengar aja masih di frekuensi 756 AM dalam kajian bimbingan bahasa Arab kita. Untuk saat kita akan lihat sejenak, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali dan kita akan simak kembali satu jeda berikut ini. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل أجل, أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Roja, Roja, Roja, Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Pendengar roja ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala masih di frekuensi 756 AM dan pada malam ini bagi antum yang mungkin baru bergabung masih dalam pembelajaran bahasa Arab kita bagi pemula dan uh, kita akan kembali lanjutkan. Namun sebelumnya mungkin kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk ya, ya? sudah. Iya, <clears throat> yang pertama berkaitan tentang makna kedron. Iya, ada pertanyaan. Uh, sebentar, apakah kedron ini bermakna tempat makan? Karena kalau seandainya tempat masak tidak uh, mungkin masuk ke dalam kulkas seperti pada tamrin ini. Mungkin dijelaskan tadi. Kalau kita lihat teknologi sekarang ini maka bukan satu hal yang mustahil. Benda yang baru saja di atas kompor kita masukkan ke dalam yeah. kulkas. Tapi kalau kita lihat, antum kalau kembali ke Al-Mu'jam Al-Wasid dan juga para kamus-kamus yang lainnya, antum akan temukan penjelasan para ulama ketika menjelaskan kalimat kidrun adalah mayut fihi ta'am yang dimasak di dalamnya makanan. Berarti menunjukkan benda untuk dimasak, diletakkan di atas kompor. Lalu dan tidak mustahil dimasukkan ke dalam kulkas wallahu oke. Iya, pertanyaan selanjutnya latihan kedua yang tadi. Nomor? Hmm, sebentar. Tiga dan tujuh. Ya? Iya, benar. Sir. Maknanya. Taip. Latihan dua, nomor tiga dan tujuh. Nomor tiga, hada dikun. Hada dikun. Mana hada dikun ya, akhi? Hada, mana hada? Hada. Ini. Dikun ayam. Ayam nah, betina apa ayam jantan nih di ikun ini? Ayam jantan. Ayam jantan. Wahadihi dajajatun. Dan ini ayam betina. Ayam betina. Dajajatun ayam ya. ayam betina. Jadi eh. ikun ayam jantan, dajajatun ayam betina. Eh. Nomor tujuh. Hada babun. Hmm, mana babun ya kawan? Pintu. Pintu. Hada babun. Ini pintu. Wahadihi nafidatun. Dan ini jendela. Nafidatun jendela. Baik. Baik. Berikutnya ada masukan ya dari pendengar. Perkenalkan dengan istilah-istilah nahu. Seandainya bermakna umum itu dalam istilah nahunya apa dan khusus itu apa? Baik. Ya, untuk untuk yang pertanyaan sebelumnya dari Ummu siapa tadi? Ummu Sri ya. ya. Siapa tadi? Mengenai beda antara al dan kitabun. Memang kita jelaskan tadi dari segi maknanya. Memang dari segi istilahnya kalimat kitabun dari segi istilah nahu nakiratun. Kitabun nakiratun tidak ada iflam maka dia nakirah artinya bersifat umum adapun eh, alkitabu menggunakan alif lam maka dia ma'rifatun khusus benda yang dimaksud adalah benda yang khusus tidak sembarang uh, buku wallahu a'lam baik kita angkat satu lagi ya uh, dari Abu Said apa arti li ghairi natikina biha li ghairi natikina biha li ghairi li untuk ghair bukan an-natiqin an artinya yang mengucapkan iya. biha mengucapkan biha hanya kembali ke al-arabiyah buku ini diperuntukkan untuk orang non Arab maksudnya bukan untuk orang Arab. Arab karena pembelajaran bahasa Arab untuk orang Arab dan pembelajaran bahasa Arab untuk orang non Arab berbeda metode dan manhajnya. Nah, buku ini yang kita pegang adalah buku pembelajaran bahasa Arab untuk orang non Arab. Ligairin natikina nabihah bagi orang-orang yang tidak mengucapkan bahasa ini, bukan orang Arab. Wallahu a'lam. Makna wakifun dan eh, jalisun. Jalisun duduk untuk lihat bisa lihat gambarnya di halaman mana tadi? Halaman 32. Iya. Ibnu Hamidin jalisun. Untuk lihat anak laki-laki Hamid jalisun duduk wa bintu Yasirin waqifatun berdiri. Jalisun duduk, waqifatun berdiri. <clears throat> Cukup? Satu lagi Taip. berkaitan tentang fi'il ya dari uh, Akh Bakrin di Cikarang. Apakah fi'il bisa berubah dari muzakkar ke mu'anas? Ya, sepertinya seperti itu pertanyaannya. Iya, ya, seperti yang terlihat di sini. Uh, kata sifat misalnya dari uh, mana tadi? Antum lihat di sini uh, muslimun bisa menjadi muslimatun. Talibun, talibatun. Ada beberapa isim yang e, merupakan kata sifat, ada juga beberapa isim yang bukan kata sifat. Semuanya bisa dibuat menjadi muannasnya. Nah, ketika dibuat menjadi muannas ada yang cukup ditambah tak marbutoh saja atau ada yang bisa jadi berubah e, bentuk pola katanya. Tapi di sini sebagai awal nanti melihat isim jika ingin dirubah menjadi muzakkar ke muannas maka tinggal ditambah tak marbutoh. Wallahu a'lam. Mungkin bisa dijelaskan lagi dari pertanyaan Akh Bakrin ya ini. Apakah fi'il di sini? Apakah fi'il? Bisa berubah dari muzakkar ke muannas seperti jalisun jadi jalisatun. Jalisun. Mungkin yang dimaksud isim ya? Iya. Jalisun bukan fi'il. Jalisun itu isim iya. fa'il, bukan fi'il. Iya, baik, kita lanjutkan Baik. Baik. Naftah aja lil mustami iya. wala. Kita buka kembali bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung Anda bisa menghubungi di 8233661. Assalamualaikum. Waalaikumsalam iya, Dengan siapa Pak di mana? Dengan Pak Komar di Cijantung. Pak Komar di Cijantung, baik. Silakan. Pak Komar ada bukunya Pak? Ada Pak. Silakan dibaca Pak. Ini latihan 3. اقرأ المثال وكون جملا على غراره محمد طالب نعم آمنة طالبة نعم حامد طبيب فاطمة طبيبة نعم هو مسلم هي مسلمة جيد الباب مغلق نعم النافذة مغلقة مغلق طيب المنديل وسخ Al-yadu wasihatun. Wasihatun. Wasihatun. Di kha. Kha. Taib. Al-yadu wasihatun. Nah. Asyayu harun. Harun. Asyayu harun. Hanya sedikit panjang. Harun. Asyayu harun. Pak Komar hanya agak panjang. Harun. Di, lalu dimasukkan ke roh setelah dipanjangkan. Harun. الشاي حار ممتاز القهوة حارة جيد حارة نعم المسجد بعيد جيد المدرسة بعيدة طيب الطالب مريض طيب الطالبة مريضة جيد الحصان سريع نعم السيارة سريعة أحسنت القمر جميل الشمس جميلة جميلة طيب الأب جالس الأم جالسة طيب أحسنت بارك fikum فيكم جزاك الله خير شكرا Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima bagi para pendengar yang lain 823 3661 kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Han. Afwan dikecilkan sedikit radionya Pak, ya tadi matikan. Kami di Jatimulya. Dengan siapa? Abu Hani di Ah Jatimulya. ya, Abu Hani di Jatimulya. Abu Hani Jatimulya. Abu Hani ma'akal kita? Bala bala. N- Naam. Naam, لا naam. طيب طيب اقرأ التمرين الثاني والثالث طيب الثاني أولا اقرأ التمرين الثاني أولا Iqra waktub. نعم Hada masjidun wa hadhihi madrasatun. حاء أو هاء حاء أو هاء Hada. طيب Ha. Hada masjidun wa hadhihi madrasatun. bisa jadi mungkin karena suara teleponnya ya Saya anak mendengar sering ikhwan baca hada jadi ha Ah, Mungkin. coba sekali lagi ya akhi Umu Hani Hada, ah, hada masjidun wa hadhihi madrasatun. طيب Man hadhihi? جيد Hadhihi ukhtu Abbas. طيب هذه وهذه دجاجة جيد هذا ابن المدير نعم. وهذه بنت المد... الله أكبر وهذه بنت المدرس جيد هذه أم الجزير جيد lahmu Sekali lagi. Abu, Abu Hani sekali lagi. aina kidrul lahmu Kidrul lahmi. ah, sorry. aina kidrul lahmi Jaid. hiya fi tallajati Taib. hada babun wa hadhihi nafidatun. Baik, jazakallahu syukran. Afwan, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bagi para pendengar yang lain kita berikan kesempatan di 8233661. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Ya. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Tegar di Mutiara. Ah ya. Baik, Umu Tegar tafadhali iqra'i at-tamrin ats-tsalits. اقرأ المثال وكون جملا على غراره Muhammadun Salibun. جيد Aminatu Salibatun. sekali lagi Ummu Tegar Aminatu Salibatun. Aminatu Aminatu. Aminatu Salibatun. جيد Hamidun Tobibun. نعم Fatimatu Tobibatun. نعم Huwa Muslimun. Ia Muslimatun. جيد Al-babu mughlaqun. Naam. An-nafidatu mughlaqatun. Sekali lagi ummu tegak. An-nafidatu mughlaqatun. An-nafidatu. An-nafidatu mughlaqatun. Taib. Al-mimbilu wasihun. Jaib. Al-yadu wasihhatun. Wasihhatun. Wasihhatun. Jaid. as harun. Sekali lagi ummu tegak. as harun. Asyayu. Asyayu Harun. Isanya panjang. Asyayu. Asyayu Harun. Jadi. Al-qahwatu harratun. Harratun. Al-qahwatu harratun. Mana al-qahwa? Hmm? Kopi. Kopi. Jadi. Al-masjidu ba'idun. Hmm. Al-madrasatu ba'idatun. Mana ba'idun? Jauh. Jauh. Hasan. At-talibu maridun. At-talibatun maridun. Sekali lagi umum. At-talibu maridun. Jahit, teruskan. At-talibatun. At-talibatu. at maridun. Nah. Al-hisanu sari'un. Jahit. As-sayaratu sari'atun. Nah. Al-komaru jamilun. As-samsu jamilatun. Asamt. Al-abu jalisun al-umu jalisatun. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada beberapa pertanyaan berkaitan tentang tamrin ini. Yang ketiga, makna daripada uh, eh, al-hisanu sari'un, as-sayyaratu sari'atun. Nah, Al-hisan, al-hisanu bermakna kuda. Al-hisanu kuda, sari'un cepat. Al-hisanu sari'un kuda tersebut cepat. Maksudnya berlari cepat. As-sayyaratu mobil. As-sayyaratu mobil. Sari'atun muannasnya dari kalimat sari'un cepat. Mobil itu berjalan dengan cepat. Ya. Baik. Yang kedua Ustaz. Pada ha, nomor yang ke-10 al-qamaru jamilun asy jamilatun. Ada pertanyaan, mengapa syamsu jadi jamilatun tidak jamil? Tapi tidak ada takmar butuhnya tidak, padahal. Tidak ada takmar butuhnya. Tapi antum kalau lihat di Al-Qur'an, wasyamsi waduhaha. Waduhaha hanya kembali ke asyams. Asyams ini menunjukkan bahwasanya asyams itu muannas. Maka kita menggunakan sifat yang sesuai dengan asyams. Asyams muannas, maka sifatnya muannas juga. Asyamsu Asyamsu jamilatun sifatnya muannaf Baik. Tidak ada alasan lain sudah? Tep, e, istiqra wa tatabbu di antara alasannya karena para ulama bahasa ketika menentukan ini muzakkar, ini muannaf ini merupakan hasil penelitian yang cukup panjang. Diteliti seluruh perkataan eh, suku-suku e, Arab yang ada lalu terja- dibuatlah rumusan-rumusan ini muzakkar ini muannas dan dalam syair juga ada syair-syair mereka ya di antara hal-hal yang bisa dijadikan sebagai dalil adalah syair-syair begitu juga Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam Pertanyaan kembali dari Umudiyah di Bekasi Ustaz, ya. mengapa pada halaman 36 Ustaz? halaman 36 muzakkar ya. harakatnya tanwin sedangkan muannats di dhammah. Ya, untuk perempuan nama laki-laki Muhammadun, Hamidun dan seterusnya Eh, di sini menggunakan tanwin. Ada perempuan Aminatu tidak menggunakan tanwin. Khadijatu, Fatimatu. Ini sudah kita bahas pada pelajaran-pelajaran lalu. Tapi insya Allah nanti masa ini kita akan ulang kembali dalam bab nahu wasarf. Kemudian dari Salihin di Jatinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada halaman 34, apakah pertanyaan mahada, mahada bisa memungkinkan jawabannya menjadi hadihi? Eh, tidak, tidak. Ketika seseorang bertanya, maka dia harus menggunakan kata tanya yang tepat. Lalu menggunakan kata tunjuk yang tepat. Maka ketika dia tunjuk benda yang mu'annas, maka dia harus menggunakan hadi Kalau dia benda menunjuk benda yang muzakkar, maka dia harus menggunakan hada. Tidak mungkin hada tiba-tiba menjadi hadhihi. Kecuali memang jika seandainya tidak uh, bertanya tidak tidak yang tidak paham tentang bahasa Arab maka bisa saja salah mahada lalu jawabannya menjadi hadhihi wallahu a'lam. Baik, eh, sepertinya kita cukupkan dulu sampai eh, sampai saat ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pekan yang akan datang pada latihan 4 dan 5 lalu ada beberapa kalimat jadinya dan setelah itu kita insya Allah kita masuk ke adar susabi pelajaran baru itu pelajaran yang ke 7 demikian dari saya Subhanallah, hamdik syallallahu ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh